Ya. ولا يعرف من أحد حتى جلس إلى النبي حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم yang Muhammad akhirnya Islam Qala Rasulullah SAW islam an syukur Allah ilaha Allah Allah Allah Rasulullah Allah qima Allah ya zakana Allah wa Allah wa Allah ya Allah ya sabila qala qala sadaka qala qadimana ala ya sabila sabila qala qala akhirnya al-iman qala akhirnya billahi wa malaikatihi akhir Atukmina qadaril qadari wa syarihi Atukmina Atukmina qadaril qadari wa syarihi Wa قال قال صدقت قال فأخبرني عن الإنسان قال أن تقدر الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال قال فأخبرني عن الساعة قال ما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن ما بها قال أن تجد الأمات ربتها وأن الرفات الأموات والآن كالرئاء الشاء يتطاولون في البلدان ثم انطلق ولبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم Naam barakallahu fikum ahsanta insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya yang baca nanti antum ya antum ya siapkan baik-baik antum nanti setelah Idul Fitri ya, siapkan setelah Idul Fitri ya, terserah antum antum siapkan atau enggak yang jelas siap paham ya setelah Idul Fitri nanti antum setaranya yang lainnya Nah barakallahu fikum sudah setoran antum setelah Idul Fitri nanti. Kalau enggak hafal hadis kedua pertama yang sempurna inamal amalu binniyat. Nah, waktunya panjang sekali kan dari sekarang sampai Idul Fitri nanti. Eh, panjang sekali. Nah barakallahu fikum mudah ini mudah hafal yang hadis yang kedua dikenal dengan hadis apa yang kedua ini? Hadis Jibril. Nah barakallahu fikum hafizakumullah. Kemarin terakhir kita ambil masih seputar mengenai al-iman dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya iman memiliki definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama. Definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah apa? Apa? Apa itu iman? Dihafal belum tadi? Belum dihafal kan? Padahal sepadan saya suruh ya. Dari suruh. Setoran itu enggak tadi? Enggak juga. Allah mustahil. Kan kemarin sudah suruh. karena belum? Kemarin suruh setoran itu kan? Terus Setoran ihsan itu kan? Hah? Sudah. Setoran. Bisa tadi? Ulangi, apa tuh iman? Ayo bismillah. Bahasa Indonesia apa iman? awak Yang urut. Antum, apa itu iman? Menurut kompilisan. Wa i'tiqadun mil qalb. Wa amal mil jawarih. Wa yazidu bit ta'ah. Wa yanqusu bil ma'siyah. Artinya apa itu iman? Apa? diyakini terus apa apa diamalkan dengan amalan apa kan eh itu dihafal ya dihafal dimutkinkan itu berulang-ulang dihafal dimutkinkan Arabnya sama Indonesianya itu nutqun bilisan wa'tiqadun bil wa amalul jawarihi wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah diucapkan dengan lisan diyakini dengan hati diamalkan dengan anggota badan bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan ayo tafadhal ulangi Harapnya bisa belum? Eh, tafadhal. ukuran rendah ke atas bertambah dengan kesehatan bertambah dengan kesehatan berukuran dengan kesehatan nah barakallahu fikum hafizakumullah itu dihafal ya jangan sampai terbalik-balik dihafal nanti kalau bisa Arabnya dihafal juga Arabnya nah ulangi atau Arabnya Nah, Jangan sampai lupa ya. Kalau suruh menghafal, menghafal atau benar-benar menghafal itu bisa. Kalau enggak menghafal ya enggak bisa. Dihafal ya? Eh, naam. Pengertian iman sudah kami jelaskan berkali-kali nanti anak tanyakan lagi pada pertemuan yang selanjutnya Insya Allah taala. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala kita lanjutkan penjelasan yang sampai oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala perhatikan baik-baik kata beliau Wa fi hadzal haditsi anna arkanal iman allati yubna 'alaiha sittatun. Dan di dalam hadis ini bahwasanya rukun iman yang dibangun di atasnya itu ada enam. Rukun iman ada enam. Wa amma baqiyatul a'mal fahiya mukammilatun li hadis sittah aw mutammimatun laha. Adapun sisa-sisa amalan yang ada itu adalah penyempurna-penyempurna enam rukun ini atau penyempurna penyempurna terhadap rukun-rukun enam iman tersebut. Jadi rukun iman ada berapa? Ada enam. Kita lihat. Kasidki fil hadis, seperti jujur dalam ucapan. Ya, jujur dalam ucapan termasuk apa? Penyempurna daripada keimanan. Jadi kalau berkata jujur, jangan bohong. Nah, karena apabila berkata bohong termasuk tanda-tanda orang-orang munafikin. Hati-hati ya kalau berkata jujur. Nah, jangan bohong. Kita lihat di sini wal amri bil ma'ruf dan memerintahkan perkara yang ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dan juga melarang dari kemungkaran wasilatul wasilatul arham dan juga menyambung tali silaturahmi wa ghairi dzalika min al-a'mal allati hiya khariju hadhihi sittah dan yang selain itu berupa amalan-amalan yang dia keluar daripada enam rukun ini fahiyata biatun laha wa mukammilatun laha maka sisa-sisanya selain dari enam rukun tersebut adalah penyempurna dan yang mengikuti rukun-rukun tersebut. Maaf salah ya. Jadi rukun iman ada enam, rukun Islam ada lima, rukun esan satu. Jangan sampai lupa ya itu semuanya dihafalkan. Kita lihat di sini ar-ruknul awal, rukun yang pertama. Sekarang kita memasuki rukun iman. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama, al-imanu billahi jalla wa ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an tu'mina bi anna Allah wahidun la syarikalah, yaitu dengan cara engkau beriman kepada Allah taala bahwasanya Allah taala itu zat yang maha tunggal, zat yang maha satu, tidak ada sekutu baginya. Paham ya? Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah taala zat yang maha tunggal, tidak ada duanya. Paham ya? Allah taala zat yang maha tunggal, zat yang maha esa. Kita lihat di sini. Wa annahu wa al mustahikun ibadah duna khairihi. Dan bahwasanya Allah taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi bukan yang lainnya. Paham maksudnya? Yang lainnya tidak berhak untuk diibadahi, hanya Allah taala yang berhak untuk diibadahi wa tu'mina bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala perhatikan baik-baik dan engkau beriman dengan nama-nama Allah taala dan sifat-sifatnya fal imanu billahi yashmalu anwa'at tauhid ats-tsalatsah beriman kepada Allah taala mencakup tiga jenis tauhid mencakup berapa tiga jenis tauhid sebutkan jenis tauhid ada tiga Taurat apa? Tauhid Taurat ya. Allah perhatikan Tauhid sudah kita lewati berkali-kali terbagi menjadi tiga. Tauhid apa saja? Ini nggak tahu juga. Allah mustahil apa saja? Tauhid apa? Sebutkan. Tauhid uluhiyah, terus tauhid rububiyah, asma wa sifat. Tiga, dihafal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum usia antum berapa? Sembilan antum? 12, 13. Nah, upayakan bisa. Paham ya? Tauhid terbagi menjadi tiga. Ulangi. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Di antara tiga tauhid ini mana yang paling inti? Uluhiyah. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. nah barakallahu fikum. Kita lihat tauhid rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma'i was sifat. Paham ya? Tiga pembagian tauhid tersebut jangan terlupakan. Nah, perhatikan baik-baik. Bahwasannya tauhid terbagi menjadi tiga, sebutkan. Enam tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Fala yakunul insanu mu'minan illa tahqiqi hadhihi Maka tidaklah seorang dikatakan mukmin kecuali kalau dia merealisasikan, mewujudkan tiga pembagian tauhid ini. Paham ya? Tiga pembagian tauhid ini. Perhatikan baik-baik ya. Walaisal imanu billahi kama yaqulu ba'dhum aw katsirun mimman la ilma indah. Bukan maknanya beriman kepada Allah itu sebagaimana yang diucapkan sebagian mereka atau kebanyakan orang yang tidak punya ilmu mengatakan al-imanu billahi huwa al-imanu biwujudillah. Kata sebagian orang yang punya ilmu mengatakan beriman kepada Allah itu beriman tentang wujudnya Allah taala. Jadi Allah Taala punya wujud, Allah Taala itu ada, dah gitu tok aja. Padahal itu baru tauhid apa? Rububiyah. Enggak cukup. Paham ya? Nah, kita semuanya tahu dan yakin bahwasanya Allah Taala itu ada. Paham ya? Cuman kalian menyembah apa gitu loh. Kalian masih menyembah berhala, menyembah pepohonan, menyembah kuburan. Ya tidak ada manfa manfaatnya, tidak ada faedahnya enam tauhid ar-rububiyah saja tanpa tauhid al-uluhiyah. Paham? Ayo nah, kita lihat Fa inna hadza laysa huwal imanu billah, karena ini bukan termasuk beriman kepada Allah. Fala yakfil imanu biwujudillah azza wa jal. Maka enggak cukup beriman dengan wujudnya atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal imanu billahi yashmalul imana bi rububiyyatihi wal imana bi uluhiyyatihi wal imana bi asma'ihi wa sifatihi. Akan tetapi perhatikan baik-baik, beriman kepada Allah taala mencakup tiga tauhid tadi itu. Beriman terhadap uluhiyahnya Allah taala, beriman terhadap rububiyahnya Allah taala, beriman terhadap asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala memiliki nama dan juga memiliki apa? sifat. Jangan sampai keliru ya. Nama sudah kita lewati pembahasannya, nanti akan kita lewati juga pembahasannya bahwasanya kaidahnya apa masalah asma wa sifat. Setiap nama diambil padanya Naam, kullu ismin yu'khad minhu sifat wa laysa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Paham tidak? Ya? Setiap nama yang disandarkan kepada Allah taala pasti di dalamnya mengandung sifat. Itu kaidah pentingnya itu ya. Sebelum nanti kita melanjutkan pembahasan-pembahasan masalah asma wa sifat. Dan tidak setiap sifat diambil padanya nama. Berarti mana yang umum, mana yang khusus? Mana yang lebih umum berarti? Asma. Karena nama setiap nama diambil padanya sifat dan tidak setiap sifat diambil nama. Contohnya, Allah Taala memiliki nama Sami' zat yang Maha mendengar. Nama bukan? Nama. Di dalamnya mengandung sifat as-sam' mendengar. Paham belum? Allah Taala memiliki nama Hayyun, zat yang Maha hidup. Itu nama, sifatnya apa? Hayatun, kehidupan. Apa maksudnya itu ya? Tapi tidak setiap sifat diambil padanya nama. Kenapa kok demikian? Karena untuk menetapkan nama apa? Hah? Kenapa tidak setiap sifat diambil nama? Karena kita nggak boleh sembarangan menetapkan masalah nama. Karena di dalam menetapkan nama-nama Allah Taala itu dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan Sunnah namanya tauqifiyah ya. Jadi untuk masalah isbatul asma atau tauqifiyah, maksudnya menetapkan nama Allah Taala itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu dibangun di atas Al-Qur'an dan As-sunnah. Harus itu ya. Contohnya, Allah taala memiliki sifat turun, nuzul. Turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Tapi apakah ada nama nazil? Ada enggak? Enggak ada. Paham ya? Enggak ada. Itu nanti disebutkan dalam masalah asma wa sifat. Na'am barakallahu fikum. Sifat-sifat yang terkadang tidak diambil padanya nama naam itu karena untuk menetapkan nama itu tauqifiyah, enggak sembarangan. Cuman nanti ada namanya babul ikhbar. Pengkabaran saja. Bahasa Arabnya yang turun nazil. Tapi untuk nama Allah Ta'ala tidak. Kecuali, kecuali apa? Min babil ikhbar. Allah Ta'ala memiliki sifat kalam berbicara. Benar enggak? Nah, bahasa Arabnya orang yang berbicara apa? Mutakalim. Tapi kita enggak boleh menetapkan Allah Ta'ala punya nama mutakalim. Cuman mengkabarkan saja. Mengkabarkan dengan pengkabaran bahwasannya mutakalim itu yang berbicara. Mahfum ya? Itu nanti akan kita bahas satu persatu Insya Allah taala di dalam pembahasannya. Ehwan Ikhwani fi din azbani wasakumullah, perhatikan di sini. Wa inna naqasa syai'un minha lam yakun mu'minan billah. Dan jika nah kurang salah satu di antara tiga tauhid ini maka tidak dikatakan beriman kepada Allah taala. Jadi harus apa? Harus terwujudkan mengimani tiga jenis tauhid tadi. Apa tadi? Apa? Ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Perhatikan berikutnya. Fal imanu bi rububiyyatihi. maka beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala an tu'mina bi annahu huwal munfaridu bil khalqi wa tadbiri wal ihya'i wal imatati wa tasarrufi fil kauni la syarika lahu fi dzalik. Ada tauhid rububiyah. Perhatikan baik-baik. Tauhid rububiyah itu adalah engkau beriman bahwasannya Allah taala adalah zat yang maha tunggal di dalam menciptakan, di dalam mengatur alam semesta, di dalam menghidupkan, di dalam mematikan, di dalam mengurus semua alam semesta, tidak ada sekutu baginya pada semua perkara tersebut. Inilah tauhid rububiyah. Apa maksudnya ya? cerita tauhid rububiyah itu engkau meyakini bahwasannya Allah taala itu yang maha tunggal di dalam memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menciptakan, menghidupkan, mematikan, paham ya? Itu namanya tauhid apa? Ar-rububiyah. Ifradullah taala bi af'alih. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Kalau tauhid al-uluhiyah apa? Ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan menunggalkan Allah taala di dalam beribadah. Jadi ingat-ingat tuh definisinya ya. Tauhid al-uluhiyah ifradullah taala bil ibadah Tauhid ar rububiyyah ifradullah taala bi af'alihi. Paham ya? Kalau tauhid al-asma' asma' wa sifat ifradullah taala bi asma'i wa sifatih. Paham ya? Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyidin wala taqyifin wala tamtsilin. Nanti akan kita lewati satu persatu insyaallah taala. Yang jelas tiga tauhid tersebut jangan sampai nah barakallahu fikum terlewatkan atau terluputkan. Ikhwani fi din azani wasakumullah, jadi tauhid terbagi menjadi tiga dengan definisi yang sudah kami sebutkan secara globalnya. Tauhid al-uluhiyah apa definisinya? Nah, ifradullah bil ibadah. Mentauhidkan, mengesahkan Allah taala di dalam beribadah. Murni hanya untuk Allah taala. Kalau tauhid ar-rububiyah tadi apa? Naam, mentauhidkan mengesahkan Allah taala di dalam perbuatannya, mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan itu namanya tauhid apa? Ar-rububiyah. Adapun tauhid al-asma wa sifat adalah ifradullah taala bi asma'ihi wa sifatih min ghairi takyifin wala ta'tilin wala tamsilin wala na'am barakallahu fikum wala tahrifin. Paham ya? Jadi Nah, mengisahkan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya tanpa mengubah makna, tanpa mengkaifiahkan, tanpa menyerupakan, tanpa juga menolak maknanya. Mahfum sholat itu ya, akan kita lewati pada pembahasannya nanti. Kita lihat di sini. Hada tauhid rububiyah wa hada qalla ya yajhaduhu min al-khalqi. Tauhid rububiyah ini sedikit sekali dari kalangan makhluk yang menentangnya. Bahkan iblis meyakini enggak? Iblis meyakini, Firaun meyakini, tapi apakah keyakinan dalam tauhid rububiyah itu bisa memasukkan mereka dalam keislaman? Belum. Belum bisa. Karena yang jadikan inti patokan adalah tauhid apa? Uluhiyah, paham ya? Jadi kalau cuma meyakini tauhid rububiyah belum bisa. Meyakini tauhid al-asma wa sifat belum bisa. Tapi harus na'am barakallahu fikum mewujudkan atau merealisasikan tauhid al-uluhiyah. Mahum? Ya, na'am. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa habibakumullah. Fa inna kullal khalqi mu'minahum wa kafirahum yuqirru ar rububiyyah. Karena sesungguhnya setiap makhluk yang mukminnya yang kafirnya itu mengakui tauhid rububiyyah. Eh? Mereka mengakui apa tauhid ar rububiyyah Yang mukmin yang kafir mengakui semuanya. Paham ya? Nah, siapa penciptanya? Siapa yang menciptakan kau? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Tapi pengakuan seperti ini belum memasukkan mereka dalam Islam. Paham? Ayo na'am kita lihat. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi niscaya mereka akan mengatakan siapa Allah ngakui mereka namun hal seperti ini belum memasukkan mereka dalam keislaman oleh karena itu Rasulullah memerangi orang-orang musyrikun Nah, barakallahu fikum dari kalangan orang-orang apa? Orang-orang musyrikul Arab waktu itu. Karena belum mewujudkan, belum meyakini tauhid al-uluhiyah. Paham? Ya, na'am. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan mereka? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Wa qala qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Katakanlah milik siapakah bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya? Jika kalian benar-benar mengetahui, niscaya mereka akan mengatakan milik Allah. Ngakui mereka itu ngakui. Paham ya? Cuman pengakuan rububiyah belum memasukkan dalam agama Islam. Karena harus merealisasikan dan mengakui tauhid apa? Uluhiyah. Kaidahnya apa kaidahnya? Kaidahnya apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah terkandung dalam tauhid ar-rububiyah. Naam. Paham itu kaidahnya ya? Tauhidu ar-rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhid al-rububiyah. Paham ya? Artinya, tauhid rububiyah itu mengharuskan dia untuk mentauhidkan mentauhidkan uluhiyah, paham ya? Sedangkan tauhid uluhiyah itu terkandung di dalamnya apa? Tauhid ar-rububiyah. Perhatikan baik-baik itu kaidah penting ya. Tauhidu ar-rububiyah mustalzimun tauhid al-uluhiyah wa tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Mahum soal itu ya? Itu penting banget itu ya. Jangan sampai keliru di dalam memahami hal-hal yang seperti ini. Allah Ta'ala telah berfirman, kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil 'azim?" kulu lillah. Katakanlah, siapakah Rabb? Yang benar saya kulu lillah atau saya kulu Allah? Lillah juga. Nah, Katakanlah, siapakah Rabb? yang memiliki langit yang tujuh dan Rabb yang memiliki ars yang agung, niscaya mereka mengatakan hanya Allah Ta'ala ta yang memilikinya. Paham ya? Niscaya mereka mengatakan milik Allah. Paham ya? Allah Ta'ala yang memilikinya. Karena langit yang tujuh, tujuh lapis langit dan bumi, tujuh lapis bumi itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mahum, Ayo na'am. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrikun saja mengakui bahwasannya apa? Allah Subhanahu wa taala yang mencipta yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta dan yang semisalnya. Mahum? Mahum? Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Waqala dan Allah telah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra?" Fasayaquluna Allah. Katakanlah siapakah yang telah memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi eh, bukankah zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan dan zat yang telah mengeluarkan kehidupan dari kematian dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan dan yang mengatur semua perkara niscaya mereka akan mengatakan Allah paham ya ini bentuk pengakuan mereka terhadap tauhid ar-rububiyah nah pengakuan tersebut belum bisa memasukkan mereka dalam Islam karena yang bisa memasukkan mereka dalam Islam tauhid uluhiyah. Paham ya? Ayo na'am. Ikhwani fi din azdan wa kita lihat sini. Subhanahu wa ta'ala fahum na'am. Subhanahu wa ta'ala ini sambungannya tadi ya. Naam barakallahu fikum. Fahum la yajhadun hadza annahum musyrikun. Mereka tidak menentang, tidak menentang, tidak juga mengingkari hal ini padahal mereka musyrikun. Jadi walaupun mereka musyrikun kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang telah menghidupkan kamu? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kamu? Allah. Ngakui. Paham ya? Namun pengakuan ini belum sempurna. Kita lihat. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka itu adalah orang-orang yang musyrikun. Maksudnya mereka itu hanya beriman dengan iman tauhid rububiyah saja sehingga mereka masih difonis musyrikun. Paham ya? Dan nah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan apa mereka itu masih dalam keadaan musyrikun. Karena mereka baru beriman tauhid apa? Ar-rububiyah saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Oleh karena itu, orang-orang kufar Quraisy waktu itu diperangi oleh Rasulullah, eh, didakwahi nah barakallahu fikum berkali-kali tujuannya agar apa? Agar menjadikan agama itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar, orang-orang musyrikun diperangi agar apa? Agar agama ini murni menjadi agama Allah Subhanahu wa taala. Murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka semuanya hingga tidak terjadi fitnah, hingga tidak muncul fitnah Fitnah di sini maksudnya adalah syirik. Paham ya? Agar tidak muncul kesyirikan dan agar menjadi agama itu semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang diperintahkan untuk apa sih? Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah taala dalam keadaan mengikhlaskan agama kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Itu benar, cuman kita tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah taala dalam keadaan mengikhlaskan agama kita untuk Allah taala. Antum tahu atau tertawa? Kalau enggak tahu diam. Antum? Awa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hafal kan? Surat Al-Bayyinah itu dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuk Allah Ta'ala. Jadi memang harus na'am barakallahu fikum merealisasikan dan mewujudkan tauhid al-uluhiyah. Berikutnya yu'minuna nabi tauhid rububiyah faqat mereka beriman dengan tauhid rububiyah saja Wahada layak la ini enggak cukup bala minal imani al-uluhiyah bahkan harus beriman dengan tauhid al-uluhiyah Ay, bi anna al-ibadata la yastahiqquha illallah jalla wa ala wal uluhiyatu ta'ni al-ubudiyyah. Maksudnya adalah ibadah itu tidak berhak untuk diserahkan kecuali hanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan uluhiyah maknanya apa? Ubudiyah. Jadi tauhid uluhiyah terkadang namanya tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ilahiyah, tauhid al-ubudiyah. Itu nama-namanya sama aja itu. Tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, tauhid ilahiyah, paham ya? Itu hanya nama-nama. Paham ya? Nama-nama maknanya satu. Maknanya satu itu menunggalkan mengesahkan Allah taala di dalam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Jadi tauhid al-uluhiyah, tauhidul ubudiyah itu artinya sama. Cuman kalau uluhiyah itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ubudiyah dinisbahkan kepada hamba. Jadi kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah. Eh, menghambakan diri beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Kalau misalkan ada orang, ini pertanyaan untuk antum ya Mas, Mas Fadil atau Akh Fadil. Nah ada orang dia tuh meyakini bahwasanya Allah taala menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, tapi dia masih nyembah kuburan. Paham ya? Nyembah bebatuan, nyembah nah barakallahu fikum bulan dan bintang misalkan. Itu pengakuan dia itu apakah sudah bisa memasukkan dia dalam agama Islam? Belum. Karena Eh, karena belum mewujudkan tauhid al-uluhiyah. Mafhum ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini, wa hadha huwa mahattul khilaf, eh, mahattul khilaf atau mahallul khilaf. Mahattul khilaf sama aja. Ini adalah tempat naam eh, terjadinya perselisihan bainal umami war rusul. Perselisihan permusuhan antara umat-umat dan para rasul. Jadi antara umat-umat dan para rasul terdahulu itu permusuhan pertikaian terjadi karena masalah tauhid uluhiyah Diajak diseru untuk mentauhidkan Allah taala mereka enggak mau. Diajak diseru untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena mereka paham makna la ilaha illallah. Paham makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Artinya Nah, mereka tahu maknanya itu. Karena konsekuensinya nanti kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus meninggalkan enam peribadatan-peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi mereka ketika didakwai enggak mau. Eh, menolak, membangkang. Bahkan Rasulullah terkadang dituduh apa? Dituduh orang gila, dituduh nah tukang pembikin pantun, eh, diduk diduk barakallahu fikum dituduh sebagai apa? dukun, eh, tukang sihir, paham ya? Seperti itu. Nah, karena apa? Karena mereka enggak mau. Aja'al al-alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Nah, apakah dia ini ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak, sesembahan yang banyak jadikan satu ilah? Dijadikan satu sesembahan, marah mereka. Sesungguhnya ini perkara yang mengherankan, enggak mau mereka. Pengennya itu terkadang nyembah ini, terkadang nyembah ini, pengennya seperti itu. Terkadang nyembah Lata, terkadang Uzza, terkadang Manat, seperti itu. Allah musta'an. Jadi, nah barakallahu fikum mereka paham makna la ilaha illallah. Oleh karena itu mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fakatsirun minal umami ya'tarifuna bi anna Allah wal khaliqur razik. Maka kebanyakan dari kalangan umat-umat terdahulu mereka juga mengetahui bahwasanya Allah taala itu yang mencipta dan yang memberikan rezeki wa ya'tarifuna bi tauhidir rububiyyah dan mereka juga mengakui dengan tauhid ar-rububiyyah lakinnahum perhatikan baik-baik lakinnahum yusyrikuna fi tauhidil uluhiyah akan tapi mereka mensekutukan Allah taala berbuat kesyirikan kepada Allah taala dalam masalah tauhid al-uluhiyah apa tauhid uluhiyah tadi Ewa? Apa artinya tauhid uluhiyah tadi? Belum. Apa? Ifradullah taala bil ibadah. Nanti catat itu ya. Besok. Ayo, ifradullah taala bil ibadah. Ifradullah bil ibadah. Paham ya? Jadi tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah taala di dalam beribadah. Tauhid ar-rububiyah apa? Antum? tauhid rububiyah? Dalam apa? Semua perbuatan. Yang kurang tepat, kurang tepat. Yang tepat. Apa itu tauhid rububiyah? Nah, perbuatannya. Paham ya? Dan pada semua perbuatan itu nanti khawatirnya enggak enggak kembali. Paham ya? Jadi mengesahkan menunggal Allah Taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Kalau bahasa Arabnya ifradullah taala bi'afalihi. Nanti dicatat ya. Tercatat, hafal itu penting itu ya, penting. Nah, definisi mengenai tauhid. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Nah. Qala Asy-Syaikh Shalal Fawzan hafizahullah taala faya'buduna ma'allahi ghairahu. Akhirnya mereka menyembah bersama Allah juga yang lainnya. Jadi terkadang menyembah Allah menyembah berhala juga. Padahal Allah Taala sudah apa? terang-terangan menyebutkan akan meninggalkan orang-orang yang mensekutukan Allah Taala dan sekutunya. Mana dalilnya? Hadis qudsi Ayo na'am barakallahu fikum ana aghna asyraka 'an syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi na'am taraktuhu wa syirka. Paham ya? Artinya aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu-sekutu, tidak butuh dengan kesyirikan. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan kemudian asyraka fihi ma'i ghairi, nah dia berbuat kesyirikan bersama aku dengan yang lainnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Paham ya? Dia ditinggalkan nggak terima, sekutunya juga nggak terima. nggak diterima juga. Karena apa? Karena telah membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. bahuna nahu akhirnya mereka menyembelih untuknya. Eh? Nah, menyembelih untuk selain Allah maksudnya ya. Kalau menyembelih untuk tamu boleh nggak Ada tamu sembelihkan kambing itu. Eh? Menyembelih selain Allah ada hal? Kan? Eh? Menyembelih selain Allah Taala boleh nggak Antum menyembelih sapi atau menyembelih kambing, menyembelih ayam tapi karena ada tamu. Itu syirik enggak? Syirik. Hah? Tapi kan menyembelih bukan untuk Allah. Antum? Menyembelih karena Allah. Hah? Menyembelih Allah. Itu kan tapi untuk tamu. Maksudnya apa yang maksudnya? Nah, barakallahu fikum itu hanya saja untuk ikraman, untuk memuliakan tamunya, tapi untuk menyembelihnya karena Allah. Karena ketika dia menyembelih yang dibaca apa? Bismillah. Eh, bukan bismidzaif, paham ya? Dengan menyebut nama tamuan enggak gitu. Tapi bismillah. Jadi tetap karena Allah taala tujuannya untuk memuliakan tamu. Mahum salah ya? Ya, na'am. Kalau misalkan ruang orang nyembelih, nyembelih sapi, dipersembahkan jembatan. Jadi ada jembatan baru dibangun eh, menghabiskan dana sekian M misalkan. Nah, mau diresmikan nyembelih kerbau. Oh ya, kemudian kerbaunya itu dagingnya enggak dimakan. Eh, dagingnya mungkin ditaruh situ aja mungkin. Eh, atau yang semisalnya. Syirik enggak itu? Eh? Syirik. Walaupun baca bismillah? Eh? Kalau dia ya, bismillah, itu kan? Ya? Eh, ya? Karena barakallahu fikum sembelihannya tersebut bukan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi untuk perkara-perkara yang justru menurut mereka membahayakan. Intinya perkara-perkara yang nah barakallahu fikum syirikan. Paham ya? Karena mereka berkeyakinan nanti kalau enggak ada sembilan situ nanti jembatannya roboh atau istilahnya mengganggu, ada jinnya misalnya itu semuanya kesyirikan. Hati-hati ya. Nah barakallahu fikum. Tapi kalau memakan hewan sembilannya itu halal enggak? Hah? Bismillah padahal loh. Padahal larangannya itu jangan kalian makan hewan-hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ini nyembelihnya baca bismillah kok. Hah? <laughs> Pendudukannya beda ya. Nah, karena memang diperuntukkan sudah pertama kali itu syirik, diperuntukkan untuk jembatan, diperuntukkan untuk nah barakallahu fikum kuburan atau yang semisalnya. Allah musta'an. Yang jelas kita berhati-hati. nam. Kita lihat di sini. Ikhwan fi din azani wasakumullah perhatikan di situ yang punya kitabnya perhatikan baik-baik. Kata beliau wa yang duruna lahu dan mereka bernadar untuknya untuk selain Allah taala maksudnya. Wa yastaghithuna bihi nadar itu apa sih nadar itu? Apa itu nadar? Pemakanan? Apa? Nadar itu apa nadar? Apa itu nazar? Mereka bernazar untuk selain Allah Taala apa itu nazar? Hah? Apa itu nazar? Bahasa Indonesia aja, apa itu nazar? Ayolah eh, itu secara globalnya nazar itu adalah seseorang mewajibkan sebuah perbuatan untuk dirinya padahal syariat tidak mewajibkannya. Itu ya secara globalnya seperti itu ya. Contohnya, nah wajib atasku nanti kalau sembuh sakitku aku akan nyembelih sapi dibagikan satu kampung misalkan. Ternyata sakitnya sembuh beneran. Akhirnya dia harus nyembelih sapi. Kenapa kok ini dikatakan nah barakallahu fikum istilahnya eh, nadar karena dia mengharuskan sesuatu untuk dirinya Padahal syariat tidak mengharuskannya. Kalau dia tadi diam, sembuh pun enggak nyembelih sapi kan itu. Ya enggak? Karena karena dia sudah ngomong, paham ya? Nadar seperti itu maka dia menunaikannya. Kalau nadarnya nadar taat dan baik. Tapi kalau nadar maksiat haram hukumnya. Kalau janji itu masuk dalam kategori enam di bawah nadar itu. Tapi kalau janji bisa dikatakan lebih umum janji itu. Paham ya? Iya kalau diglobalkan gitu ya sama konteksnya cuman beda lafadznya aja. Paham ya? Nah, cuman janji itu lebih umum gitu ya. Lebih umum karena aku berjanji atau aku bernadar itu terkadang mirip. Cuman yang namanya nadar itu lafadznya ya nadar. Nah, karena nanti kalau bahasa Arab lain. Paham ya? Nah, karena bahasa Arab nanti kan waktu misalkan aku berjanjian itu seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau nadar nadar tuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum contoh yang lain kalau nadarnya nadar maksiat, eh, aku bernadar nanti kalau seandainya tahun ini bisa umroh, eh, aku akan membangun pabrik khomer. Nah, berarti nadarnya maksiat kan itu? Ternyata bisa umroh beneran. Ditunaikan enggak nadarnya nanti? Tidak. Wajib taubat dan juga wajib apa? Nah, meninggalkan nadar tadi itu. Karena nadar maksiat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Cuman upayakan semaksimal mungkin kita tidak bermudah-mudah nazar. Kalau mau sodakah, ya sodakah saja mau membantu membantu saja karena nazar itu tidaklah nam keluar atau muncul kecuali dari orang-orang yang yang bakhil, yang pelit. Paham ya? Nah, karena dia mensyaratkan seakan-akan seperti itu. Nanti kalau aku sembuh aku akan menyembelih sapi di bagian satu kampung. Lah kalau enggak sembuh enggak nyembelih sapi. Nanti kalau tahun ini bisa umroh, aku akan nah menyembelih 10 kambing, ekor kambing, bukan ekornya aja ya. 10 ekor kambing kemudian setelah itu dibagi satu kampung. Ternyata enggak bisa umroh, enggak jadi nyembelih. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Fa innahu la yastakhraju bihi minal bakhil. Paham ya? Karena yang namanya nazar itu tidaklah dikeluarkan kecuali dari orang yang pelit. Nah, kecuali nazar yang bi ghairi muqabil. Eh, nazar bi muqabil itu nazar yang mutlak sifatnya dalam artian aku bernazar ya, kapan-kapan akan nah, puasa tiga hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ikatan mau disembuhkan mau apa, enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu tapi nah kalau nadarnya nadar muqabil ahsan hindari karena hukumnya makruh. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, dilihat nadarnya, nadar taat atau nadar maksiat. Kalau nadar taat wajib ditunaikan karena dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Paham ya? Kemudian juga Allah Taala berfirman, "Wal yufu nuzurahum. Paham ya? Dan hendaknya mereka menunaikan melaksanakan nazar-nazar mereka, tapi nazar yang mana? Yang taat. Maaf insyaallah ya? Berikutnya. Wa yastaghitsuna bihi dan mereka meminta perlindungan dan minta pertolongan dengan selain Allah taala. Sawa'an kana hadzal khair sanaman aw syajaran aw hajaran aw qabran aw jinnan aw insan. Baik sesuatu yang selain Allah tersebut berhala atau pohon atau batu atau kuburan atau jin atau manusia fahada syirkun fi tauhidil uluhiyah. Ini adalah bentuk kesyirikan di dalam tauhid al-uluhiyah wa huwa ibadatu ghairillahi ma'allahi jalla wa ala, yaitu dia beribadah kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak nyembah kok. Aku enggak salat di hadapannya, cuman minta kepada kuburan. Paham ya? Alasannya gitu. Jadi mereka terkadang bikin talbis, penyamaran. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengarang sebuah kitab yang sangat bagus yang mungkin antum sering mendengarnya itu apa? kasfu subhat. Eh, menyingkap membongkar subhat-subhat orang musyrikin. Eh, kata mereka, kami ke situ enggak ibadah kok. Perhatikan baik-baik. Kami ke situ tidak ibadah, tidak sholat, tidak puasa untuk mereka, cuman minta kepada mereka. Jadikan perantara gitu loh. Kami kalau minta langsung itu nggak enak. Minta langsung kepada Allah itu malu. Kita banyak dosanya, banyak maksiat yang kita lakukan. Jadi kami melalui perantara-perantara orang soleh ini katanya. Nah itu subhatnya mereka. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahmatullahi alaih bahwasanya itu semuanya adalah apa? bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Dan itu adalah apa? adalah syubhat mereka. Padahal apa? minta langsung, dalilnya banyak sekali. Apabila minta kepada Allah Taala minta langsung. Ya kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Langsung. Telah berkata Rabb kalian, mintalah kalian berdoalah kalian kepada aku kabulkan langsung nggak perlu pakai perantara-perantara Nah ya hati-hati ya jangan sampai nam kita terjatuh dalam perkara-perkara tersebut yang terakhir wa kadzalika hadatsa fil qurun al mutaakhirah badal kurun qurun al mufaddalah man yajhadu tauhid al asma wa sifat perhatikan baik-baik seperti itu pula muncul belakangan di generasi-generasi belakangan setelah generasi generasi yang diberikan keutamaan siapa saja generasi yang diberikan keutamaan Al-Qurun Al-Mufaddalah, tiga generasi yang diberikan keutamaan Allah Ta'ala itu siapa saja? Generasi siapa saja? Pertanyaannya, Al-Qurun Al-Mufaddalah, generasi-generasi yang diberikan keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu generasi siapa siapa siapa Kan ada tiga generasi yang dikasih keutamaan, tiga generasi yang bagus, tiga generasi yang indah. Nah, itu generasi siapa saja? Abu Bakar itu sudah ngerinci itu kita mau yang umum. Generasinya siapa? Sudah paham pertanyaan belum? Belum paham pertanyaan. Antum paham pertanyaannya nggak? Antum juga enggak paham kan? antum tiga generasi yang diberikan keutamaan Allah Taala itu generasi siapa saja? sahabat tabi'in atba'u tabi'in. Ini maksudnya. Sudah paham sekarang? Ewa. jadi tiga generasi yang dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah dihafal itu. Al-qurun al-mufaddalah, generasi-generasi yang diberikan keutamaan itu tiga. Nah, yang disebutkan dalam hadis khairun nasi qarni summa yalunahum summa yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku yaitu generasi sahabat. Kemudian yang setelah mereka setelah mereka. Naam. Itu dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah. Al-qurun al-mufaddalah. Paham sekarang? Ayo nanti di ingat ingat baik-baik. Kata beliau seperti itu pula muncullah naam di generasi-generasi belakangan setelah generasi yang diberikan keutamaan masih setelah tiga generasi tersebut orang yang menentang tauhid asma sifat minal firaq abdalah dari kelompok-kelompok sesat min Jahmiyatin wa Mu'tazilatin wa asyairatin dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, asyairah wa man sara fi rikabihim dan orang-orang yang berjalan na'am barakallahu fikum sesuai dengan perjalanan mereka. ya asma Allah wa sifatih. Mereka menentang, menolak nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Kita tutup dengan nah mengulang pelajaran yang kita lewati mengenai Jahmiyah, Mu'tazilah dan asyairah Jahmiyah itu kelompok sesat yang dipelopori oleh siapa? Jahmiyah itu kelompok sesat nisbahnya kepada siapa? Jahmiyah. Jahmiyah itu nama kelompok sesat yang mereka menolak nama-nama Allah Taala dan sifat-sifatnya. Allah Taala itu ada nggak? Ada. Tapi nggak punya nama, nggak punya sifat katanya. Perhatikan baik-baik dulu. Ya, jadi Jahmiyah mengatakan Allah Taala itu ada katanya. Tapi tapi nggak punya nama, nggak punya sifat. Aneh nggak? Aneh, ada itu sendiri sifat bukan? Ada itu sifat bukan, Akh Yusuf? Sifat, mereka tanakut. Katanya Allah Ta'ala ada, tapi katanya wujuduhu mutlak. Jadi adanya ada gitu aja, enggak ada sifat, enggak ada nama. Padahal ada itu sendiri apa? Sifat. Paham ya? Karena enggak ada sesuatu yang ada itu kecuali mesti memiliki sifat yang inti itu ada. Kalau tidak ada, kalau enggak punya sifat ada bukan sesuatu. Paham belum Jadi tidak ada sesuatu yang ada itu kecuali memiliki sifat yang inti itu ada. Kalau tidak memiliki sifat ada ini berarti apa? Bukan sesuatu. Bukan sesuatu. Paham ya? Cuman sesuatu yang ada itu ada dua. Sesuatu yang ada itu ada dua. Apa itu Ahwan Novan? Sesuatu yang ada itu ada dua. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Sesuatu yang ada itu ada dua. Apa itu? Apa itu? Antum? Hmm? Apa? Apa itu? Antum? Antum? Eh? Sesuatu yang ada itu ada dua jenis. Apa itu? Ewa. Sesuatu yang ada nampak dan sesuatu yang ada tapi nggak nampak. Yang benar itu. Jin sesuatu bukan? Nggak nampak. Antum kita sesuatu bukan? Nampak. Paham ya? Seperti itu. Jadi sesuatu itu ada dua jenis, sesuatu yang nah barakallahu fikum dohir dan sesuatu yang batin, sesuatu yang dohir dan yang gaib. Paham ya? Sesuatu yang nampak, sesuatu yang tidak nampak. Tapi kan sesuatu. Paham ya? Karena kalau bukan nah kalau tidak ada sifat ada berarti bukan sesuatu. Nah, Jahmiyah tadi siapa kelompok tadi? Jahmiyah siapa pemimpinnya? Jahm Sofwan mengambil ilmu dari diurutkan Jahm Sofwan itu yang pemimpinnya yang menyebarkan dia. Wa illa dia ngambil dari syekhnya dia sebelumnya. Siapa? Sebelumnya lagi. Eh, Al-Ja'b Dirham, ulangi. Pertama, eh, Al-Ja'b Sofwan, Kedua, dia ya, Ja'b Sofwan ini ngambil ilmu dari Ja'b Dirham. Al-Ja'b Dirham ngambil ilmu dari Aban bin Sam'an atau Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an atau Aban bin Sam'an mengambil ilmu dari Talut Ibnu Ukhti Labid Ibnu Al-Asam Al-Yahudi. Paham ya? Ujung-ujungnya ke situ. Paham ya? Ujung-ujungnya dari na'am barakallahu fikum orang Yahudi itu namanya silsilah mengenai pemikiran Jahmiyah. Bisa dilihat dalam kitab At-Tanbihatus Saniyah terhadap akidah Wasithiyah. Paham ya? Mengenai silsilah mereka. Jadi Al-Zahm bin Safwan mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari Nah, tercatat belum? Bayan bin Sam'an. atau Aban bin Sam'an atau Bayan bin Sam'an itu kelompok Bayaniyah. Paham ya? Sebagaimana ada yang mengatakan Aban bin Sam'an, ada yang mengatakan Bayan bin Sam'an yang nisbahnya pada kelompok eh, Bayaniyah. Paham ya? Kemudian Aban bin Sam'an atau Bayan bin Sam'an tersebut mengambil ilmunya dari Talut ibn Ukhti Labid al-Asam al-Yahudi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kelompok sesat juga. Siapa pemimpinnya? Wasim. Yang keliru. Wasim. Asim. Yang keliru. Antum? Siapa? Wasil. Eh, Wasil bin eh, Wasil bin Atha al mutazini Dia pandai bicara enggak? Antum? Pandai bicara. Kalau ngomong jangan ditanya, pandai bicara dia tuh. Paham ya? Kalau ngomong jangan ditanya, pandai dia. Wasil bin tapi tidak bisa mengucapkan huruf ra. Antum bisa enggak? Coba. Paham ya? Ini Wasil bin ini enggak bisa. Paham ya? Wasil bin ini yang terkenal dalam sejarahnya itu barakallahu fikum dia pandai bicara. Ya, kalau mempengaruhi orang cepat. Omongannya itu bisa dikatakan kayak bagikan sihir. Paham ya? Jadi kalau mempengaruhi pemikiran-pemikiran sesat itu cepat. Cuman nggak bisa mengucapkan huruf ra. Kisahnya sudah kita lihat berkali-kali ya. Suatu ketika diperintahkan untuk mengucapkan apa? Na barakallahu fikum burun. Eh, burun apa burun semacam gandum itu ya. Dia mengelak dari ra itu, mencari ungkapan yang lain yang semakna. Burun qamhun kata dia. Paham ya? Karena kalau burun ada roknya, Akhirnya dia ngomongnya qamhun. Qamhun kan semakna juga. Nah itu wasna atau punya teman namanya Amr bin Ubaid. Punya teman namanya Amr bin Ubaid. Itu juga jago bicara juga. Paham ya? Cuman yang ma'ruf yang tidak bisa mengucapkan huruf ra itu adalah Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Kisahnya panjang lebarnya bisa dilihat dalam nah biografi mengenai orang tersebut. Kemudian yang berikutnya Asy'ariyah. Asy'ariyah itu jama dari Asy'ariyah, nisbahnya kepada Na'am barakallahu fikum siapa? Abul Hasan al Ashari. Paham ya? Abul Hasan Al-Asy'ari itu bukan Abu Musa Al-Asy'ari ya, lain ya. Kalau Abu Musa Al-Asy'ari itu sahabiyun jalil, sahabat yang mulia ini Abul Hasan al Ashari. Paham ya? Walaupun beliau sendiri sudah apa? Sudah taubat dan tarajuk dari pemikiran yang telah lalu dan menulis sebuah kitab apa kitab namanya? Kitab tarajuknya Abdul Hasan al Ashari yang ma'ruf. Nah, kemudian beliau sempat mengatakan aku telah eh, berlepas diri dari pemikiran-pemikiran sesatku semangat itu ya, sebagaimana aku telah melepaskan jubah. Nah, barakallahu fikum jubahku eh, di atas mimbar ini. Atau semangat itu. Apa kitabnya? Al-Ibanah. Kitabnya Al-Ibanah namanya. Mafhum soalnya ya? Jadi tokoh-tokoh tersebut upayakan dihafal. Jadi pemikiran Jahmiyah sumbernya Jamu Sofwan mengambil dari Al-Ja'd bin Dirham. Nanti kalau nggak tahu tanya yang lainnya. Kemudian Al-Ja'd Dirham mengambil dari Bayan bin Sam'an. Bayan mengambil dari Eh? Talut Ibnu Ukhtil Tal asam yahudi Kemudian Asy'ariyah tadi ini sebelah Abu Hasan al Ashari. Mu'tazilah tadi siapa? Nisbahnya ke mana? Mu'tazilah tadi siapa pencetusnya? Wasil bin Atha' Al-Mu'tazili. Nam barakallahu fikum hafizakumullah. Nasallahu salamatal afiyah di dunia wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimani wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardahu. alamin.